Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmalu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Insyaallah kita lanjutkan kajian seri ketiga untuk Arba'in An-Nawawiyah Yang kita masih di hadis kedua mengulang sedikit terjemahan dari hadis tersebut di halaman 10 dari kitab yang sudah disediakan alhamdulillah sebuah hadis panjang hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang syarat akan makna faedah dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita mulai dari halaman 10 membaca terjemahannya dan insya Allah pada hari ini kita lebih berkonsentrasi atau lebih membahas tentang tanda-tanda hari kiamat insyaallah taala. Arti hadisnya dari Umar radhiyallahu anhu juga ia berkata Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu, hari <clears throat> tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya yaitu lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya orang tersebut berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah atau Tuhan yang disembah perlu diketahui yang namanya ilah ilah itu artinya adalah yang disembah beda antara Rob dan juga ilah kalau Rob artinya pencipta penguasa pemelihara pemilik itu Rob kalau ilah artinya yang disembah Makanya ketika kita berdoa, Robbana itu artinya apa? Tuhan kita, yaitu pencipta kita, pemelihara kita, pemilik kita. Tapi kalau misalnya kita berdoa dengan Allahumma itu dengan ilah yaitu wahai sesembahan yaitu wahai Allah Subhanahu wa taala atau ya ilahi. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu pertama. Engkau mendirikan solat, kedua. Engkau menunaikan zakat, ketiga. Engkau berpuasa pada bulan Ramadan, keempat. Dan engkau pergi haji jika mampu, itu yang kelima. Dari kesemuanya, dari syahadat, kemudian mendirikan solat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan yang terakhir pergi haji, hanya pergi haji yang ditambah dengan kalimat jika mampu. Kenapa? Karena masyakoh dan juga karena kesulitan pergi haji dan juga karena perbekalan untuk pergi haji itu adalah yang paling berat dan paling besar di antara kelima kelima rukun ini. Kemudian dia berkata, yaitu tadi orang yang asing tadi berkata, "Anda benar, itu sodakta." Kami semua heran. Dia yang bertanya sendiri dan dia pula yang membenarkan. Karena jika dia membenarkan, maka itu mengisyaratkan bahwasanya dia sudah mengetahui sebelumnya. Jika dia sudah mengetahui sebelumnya, untuk apa dia bertanya, itu kan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah pertama, malaikat-malaikatnya kedua, kitab-kitabnya ketiga, rasul-rasulnya keempat, dan hari akhir kelima, dan yang terakhir engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata lagi sodakta, anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Baik, jadi ini sudah selesai tiga derajat atau tiga martabat. Tiga martabat dalam din al-Islam. Sebagaimana dalam usul, usul al-thalathah kera Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tiga martabat dalam agama Islam. Dalam pengenalan agama Islam ada tiga martabat. Yang pertama adalah Islam yang kedua adalah iman dan yang ketiga puncaknya yang tertinggi adalah ihsan. Karena semua orang semua orang Islam itu tidak semuanya beriman. Terlebih berihsan. Jadi yang paling mengerucut dan paling sempit dan paling khusus itu adalah derajat ihsan. Karena martabat yang paling tertinggi. Jadi ingat tadi ada tiga martabat. Yang pertama, martabat yang paling dasar dan yang paling umum, global, adalah martabat Islam. Kemudian martabat yang lebih khusus dari Islam adalah martabat iman. Dan yang lebih khusus dari martabat iman adalah martabat ihsan. Sehingga orang yang ihsan mencapai derajat ihsan atau martabat ihsan itu pasti dia seorang yang beriman dan lebih pas lagi dia seorang yang berislam. Dan yang berderajat atau bermartabat iman, maka dia sudah pasti Islam, namun dia belum tentu ihsan. Adapun yang berderajat Islam itu ada yang Islam, afwan, ada yang iman beriman dan ada yang berihsan namun tidak mesti. Sehingga derajat Islam itu derajat yang sangat umum. Sebagaimana kita menghakimi orang yang melakukan sholat ya, menunaikan zakat, itu kita hakimi Muslim semuanya. Pada, haka, pada asalnya kita hakimi Muslim mereka. Namun kemudian ada derajat yang lebih tinggi dari itu yaitu derajat iman. Di antara orang-orang Islam ada yang kurang percaya terhadap takdir ya kan? Dan percaya terhadap takdir adalah rukun iman. Dan rukun iman itu adalah kewajiban yang ada pada sesuatu atau rukun adalah keharusan yang ada pada sesuatu yang mana jika rukun tersebut hilang, maka sesuatu tersebut hilang. Ya, itu bedanya rukun dengan syarat. Kalau kita sering mendengar syarat-syarat sholat atau rukun-rukun sholat, kedua-duanya memiliki perbedaan. Kalau syarat itu sesuatu yang biasa terjadi sebelum hal dan dia bukan termasuk dalam anggota hal tersebut. Itu syarat. Sebagaimana syarat sah solat antara lain toharoh ya kan, bersuci. Syarat solat bersuci. Apakah bersuci dilakukan sebelum solat? Ya benar dilakukan sebelum solat. Namun apakah bersuci merupakan bagian dari solat itu sendiri? Tidak. Nah itu syarat. Adapun rukun, di antara rukun solat adalah takbiratul ihram. Pertanyaannya, apakah takbiratul ihram itu dilakukan sebelum solat? Oh, tidak. Ketika solat, di awal solat pas. Apakah takbiratul ihram itu dilakukan ketika di dalam solat sebagai anggota solat? Iya, benar. Sekarang pertanyaan lagi, Apakah jika seseorang tidak bertakbiratul ihram dalam solat Dia sah solatnya? Tidak Karena apa? Kehilangan satu anggota yang wajib dan jika anggota yang wajib tersebut hilang, maka hilanglah sholat tersebut. <clears throat> Nah, rukun-rukun iman, jika ada satu saja yang tidak diyakini, seperti seseorang mengingkari keberadaan malaikat, Alhamdulillah. Nah, dia dia bukan sebagai seorang yang beriman, dia sebagai seorang yang kafir. Karena apa? Kufur terhadap salah satu asas agama Islam dalam keimanan. Meskipun secara zahir dia adalah orang yang sholat Dia hafal syahadat Dia menunaikan zakat Dan sebagainya Kita hakimi secara zahir Islam Namun ketika dia mengingkari Mengingkari keberadaan malaikat misalnya Atau tidak percaya dengan Rasul Mengingkari Rasul-Rasul Dan lain-lain Atau tidak percaya takdir Merasa bahwasanya Manusialah yang memegang takdir, bukan Allah. Maka dia di sini dihukumi sebagai yang tidak beriman. Dan lawan dari iman adalah apa? Kufur. Namun kita menghakimi secara zahir dia keislaman karena apa? Karena kita melihatnya dia orang yang sholat. Ya. Adapun nantinya kemudian wallahu alam. Itu derajat kedua. Derajat ketiga yang tertinggi adalah derajat ihsan. Derajat ihsan ini sulit dicapai. Ya, jangankan derajat ihsan, derajat Islam saja yang paling dasar itu seringkali sulit dicapai oleh banyak manusia, orang-orang kafir. Mereka tidak mau masuk Islam misalnya. Padahal sudah jelas bagi mereka Islam itulah yang benar orang-orang Yahudi mereka mengetahui Islam itu adalah kebenaran. Namun mampu mengucapkan syahadat dan tidak bisa mengakui Muhammad sebagai rasulnya. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan kiber, kesombongan bisa. Dikarenakan ta'asub, fanatisme, ras. Karena apa? Mereka tidak terima. Ternyata rasul terakhir itu bukan dari suku mereka bukan dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan Israel, melainkan justru dari keturunan Ismail, keturunan Arab. Dan mereka tidak menerima itu. Sehingga mereka membangkang, tidak mau mengakui kerasulan Muhammad SAW. Dan imbasnya apa? Mereka dihakimi apa? Kufur. Keluar dari lingkaran Islam, terlebih iman, tidak memiliki iman sama sekali. Apalagi ihsan tidak mungkin. Karena ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan sebagaimana iman dan Islam memiliki rukun atau derajat, maaf. Ihsan itu satu rukunnya, yaitu ihsan. Rukun ihsan adalah ihsan. Namun ihsan memiliki derajat. Dua derajat. Derajat yang pertama yang ter, tertinggi yaitu yang dia isyaratkan oleh Nabi anta'budallaha ka'annaka tarah. Derajat yang kedua, fa takun tarahu fa yarak. Sebagaimana tadi disabdakan oleh Nabi, derajat pertama yang tertinggi, engkau beribadah, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau itu melihatnya seolah-olah engkau itu melihatnya. Sekarang bayangkan jika seseorang melakukan suatu hal yang diperintahkan oleh rajanya dan dia tahu rajanya menyaksikan dia melakukan hal yang diperintahkan tersebut. Maka pasti orang tersebut akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukannya. Nah, begitu juga jika seorang hamba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu perkara dan hamba tersebut yakin tahu Allah Subhanahu wa taala melihatnya dan seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala yang sedang melihatnya maka apa hasilnya ia akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki kualitas ibadahnya maka itulah orang-orang yang berderajat ihsan itu mereka memperhatikan kualitas ibadah yang diawali dan didasari dan dipondasikan oleh keikhlasan. Orang yang tidak ikhlas tidak akan mencapai derajat ihsan. Karena dasar pertama derajat ihsan adalah keikhlasan. Yang mana keikhlasan tersebut terlahir dari dua derajat atau martabat sebelumnya, yaitu iman dan juga Islam. Jadi orang yang berderajat ihsan itu diawali dengan qalb jantungnya. <clears throat> Dia ikhlas lillahi taala. Itu derajat yang pertama tadi apa? Dia seolah melihat Allah Subhanahu wa taala yang yang sedang apa bermurah apa melihatnya, menyaksikan dia berbuat apa. Tadi ada yang pertama apa? Ikhlas. Kemudian ada yang kedua adalah ketika dia ikhlas dia mencerminkan itiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tidak semata ikhlas ya karena justru yang ikhlas benar-benar itu adalah yang ittiba benar-benar. Memang di antara sebagian orang ada yang berbuat kerusakan. Ada yang berbuat misalnya melakukan ibadah atau perkara atau ritual yang baru yang tidak ada syariatnya dalam Islam. Namun tidak menutup kemungkinan orang-orang yang berlaku seperti ini mereka ikhlas dalam hatinya. Mungkin. Mungkin Mungkin saja orang-orang yang misalnya berbuat bid'ah. Misal. Namun dalam perbuatan tersebut dia memang diawali dengan kejahilan dan juga serta keikhlasan. Mencintai nabi benar-benar misalnya, mengagungkan nabi benar-benar, namun dia melakukannya dengan cara yang salah dan itu karena apa? Karena dia jahil. Nah, Allah Subhanahu wa taala mungkin saja mungkin saja mengadab dia dan mencatat dosa atasnya karena apa? Karena dia jahil dan tidak mau tahu kemudian melakukan perbuatan. Layaknya orang Nasrani. Ya mereka jahil tentang agama namun mereka meyakini sesuatu yang mereka jahil akannya. Tapi untuk orang Islam yang mana mereka memiliki misalnya misalnya memiliki keikhlasan, maka mungkin juga Allah Subhanahu wa taala di satu sisi memberinya pahala keikhlasan dan di satu sisi memberinya apa? dosa karena apa? berbuat suatu perkara yang baru dalam agamanya. Dan hukum terakhir hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita menghakimi apa? Amalan tersebut batil. Amalannya batil. Adapun masalah keikhlasan kita Allah alam kita tidak tahu. Namun mungkin. Mungkin. Bukan tidak mungkin. Orang kadang berbuat salah namun niatnya benar dan bisa perbuatan salah tersebut memberikannya dosa dan bisa keikhlasannya itu memberikannya pahala. Mungkin, bukan tidak mungkin. <clears throat> Oleh karena itu, terkadang jika kita melihat seseorang yang menyimpang atau berlaku perbuatan atau ritual yang kita anggap sebagai ritual bid'ah misalnya. Satu sisi kita mencela perbuatan itu, namun satu sisi kita juga berharap, berdoa, moga-moga mereka diberi hidayah. Jadi jangan serta-merta cuma kita memforsir atau memfokus pada hal negatifnya. Dan kita juga berusaha berdoa mudah-mudahan karena dia sesama, sesama muslim bagaimanapun juga kan. Sebagaimana kita membutuhkan doa untuk diri kita. Kita pun mendoakan saudara-saudara kita yang sayangnya terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi derajat ihsan yang pertama tadi, anta abudallaha ka'annaka tarah. Syuf, jika seseorang merasa adanya muraqabah bagi dari Allah Subhanahu wa taala, pengintaian dan Allah Subhanahu wa taala melihatnya merasa seperti itu, maka otomatis setiap ibadahnya akan dia usahakan untuk apa? Semaksimal mungkin diperbaiki. Di sini derajat ihsan itu tidak khusus bagi nama-nama tertentu atau golongan tertentu, kalangan tertentu, label tertentu, tidak. Tetapi siapapun muslim yang mereka benar-benar mencerminkan keikhlasan di batin dan juga itiba' di zahir semaksimal mungkin, maka itulah bentuk derajat ihsan. Dan derajat ihsan yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika memang kamu tidak bisa melihatnya, ya itu tidak bisa melihat di dunia tentu saja. Karena akidah ahlus sunnah wal jamaah Kaum muslimin terlebih kaum kafir Tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Yang dilihat apa? Kekuasaannya Kekuasaannya, keagungannya, ciptaannya Itu akidah ahlus sunnah wal jamaah Adapun akidah mu'tazilah Mereka menafikan Penglihatan manusia akan robnya di dunia dan di akhirat Tidak bisa melihat sama sekali Adapun ahlu sunnah wal jamaah Kita alhamdulillah kita meyakini manusia muslim tidak bisa melihat di dunia Namun dengan rahmat Allah Orang-orang yang bertakwa dan beriman Akan Allah berikan kenikmatan Yaitu melihat memandang wajahnya Subhanahu wa ta'ala Yang mana itu adalah kenikmatan teragung nantinya dan kita sama-sama berdoa semoga kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan tersebut, tidak luput dari kenikmatan tersebut. Allahumma amin. Jadi derajat kedua tadi apa? Jika kamu tidak bisa melihatnya, ketahuilah dia melihatnya. Nah, derajat yang kedua ini tidak lebih kuat atau tidak setara dengan derajat yang pertama tadi. Karena derajat pertama itu sudah memiliki keyakinan Allah melihat saya. Dan saya seolah-olah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala yang melihat saya. Yang Maha melihat saya. Berarti sudah ada keyakinan dalam dirinya. Sedangkan yang kedua, tidak sekuat itu. Namun bagaimanapun dua derajat ihsan ini itu adalah yang tertinggi makomnya dalam keislaman seseorang. Yang tertinggi derajatnya dalam keislaman seseorang. Yang mana tidak akan tidak akan pernah dicapai kecuali memang untuk orang memang orang-orang pada orang-orang yang benar-benar ikhlas dan juga itibar. Dan ketahuilah ilmu keikhlasan itu adalah ilmu yang paling tersulit. Ya. Kalau misalnya ikhlas itu kita membutuhkan apa? Mengetahui tentang hakikat Rabb Azza wa Jal. Mengetahui asma wa sifat dan juga benar-benar menghayatinya. Adapun ittiba, ya kita mengetahui sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mana yang lebih sulit? Pertama, ikhlas. Ikhlas yang lebih sulit. Karena ikhlas berkaitan dengan hal. Adapun ittiba lebih ke tata cara zahir, muamalah dan sebagainya. Sedangkan amalan qalb itu lebih umum daripada amalan zahir. Ihsan itu ada dua macam. Ihsan artinya kan berbuat baik kita tahu. Nah, ihsan ada dua macam. Ada ihsan ilal khaliq, ada ihsan ilal kol. Ada ihsan ilal kholik, ada ihsan ilal khalq. Ihsan ilal kholik artinya apa? Kholik itu pencipta Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi tidak mungkin yang lain. Kemudian yang kedua ihsan ilal khalq. Khalq di sini artinya adalah makhluk. Berarti yang pertama ihsan ilal kholik, yang kedua ihsan ilal makhluk. Berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala apa haknya? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun terhadapnya. Itu ihsan ilal khulq ilal asaf Ihsan ilal khaliq. Adapun ihsan ilal khulq yaitu ilal makhluk itu sebagaimana Hablu minanas. Ada yang wajib dan ada yang sunnah, ada yang mustahab. Tidak semuanya wajib ihsan ilal makhluk. Makhluk di sini termasuk makhluk yang berakal atau tidak berakal selama mereka hidup dan kita melihatnya. Ihsan ilal makhluk terbagi menjadi dua dari segi objek yaitu apa? Manusia dan binatang. Manusia dan binatang. Manusia dan binatang. Karena manusia tiap-tiapnya memiliki hak. Muslim memiliki hak yang lebih khusus lagi daripada orang umuman. Bahkan kafir pun mereka pun memiliki hak jika mereka memang bertetangga dengan baik. Binatang pun memiliki hak. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan hak. Nah, yang dimaksud ihsan di dalam hadis ini adalah ihsan ilal khaliq. Yaitu ihsan kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebut anta'budallaha ka'annaka tarahu itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan dengan manusia, dengan dengan dengan dengan dengan jin, dengan binatang, dengan bebatuan, pepohonan tidak. Tetapi perlu diingat bahwasanya barang siapa yang berbuat ihsan kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya berbuat ihsan pada makhluk dan makhluk akan berbuat ihsan padanya. Perlu diperhatikan itu. Barang siapa yang berbuat ihsan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya dia berbuat ihsan pada makhluk dan makhluk akan berbuat ihsan padanya. Jadi barang siapa yang memang dia hablum minallahnya bagus, maka Allah akan menjadikan dia hablum minanasnya juga juga bagus. Dia, dia tidak akan berkhianat. Dia tidak akan menghina orang-orang yang mulia dan dia tidak akan memuliakan orang-orang yang hina. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan reward untuk mereka yang berbuat ihsan kepadanya dengan apa? Di mereka juga akan berbuat ihsan kepada makhluk. Sehingga apa balance, seimbang antara hablum minallah dengan hablum minannas. Tetapi bukan juga ketika kita melihat ada seorang yang alim, soleh kita kenal, ternyata dia hablum minanasnya kurang. Kurang bersosialisasi dan sebagainya. Tidak bisa juga kita hakimi bahwasanya dia tidak berbuat ihsan kepada Allah. Karena bisa saja itu ujian baginya. Kita tidak tahu. Bagaimanapun yang terpenting kita tidak menghakimi langsung individu tertentu apa hal-hal yang rahasia yang tidak kita ketahui tentangnya Wallahualam. ya. Oke, jadi yang dimaksud ihsan di sini adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, "Berita beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya?" Maksudnya di sini hari kiamat yang ditanyakan adalah kapan kejadiannya, ya. Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya intinya saya tidak tahu. Ya. Namun Rasulullah SAW menjawab dengan yang ditanya tidak lebih tahu dari antum dari yang menanya. Nah. Berarti Ana dan Antum sama-sama nggak tahu. Hah? Antum bertanya sekarang, pertanyaan antum ini, kalau yang sebelumnya kan pertanyaannya dia malaikat, uh, orang asing tersebut tahu dia jawabannya. Nah sekarang Rasulullah SAW mengisyaratkan Ana dan antum nggak tahu. Kalau tadi antum mungkin tahu iman, ihsan dan sebagainya. Kalau sekarang mata sah kapan hari kiamat Ana nggak tahu, antum nggak tahu, dan Ana nggak lebih tahu dari antum. Sama-sama nggak tahu. Nah kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Berarti yang pertama tadi yang di, diminta apa yang ditanya itu bukan tanda-tanda hari kiamat sebelumnya, yaitu apa? Kapan waktunya. Nah, soal kapan waktunya itu adalah ilm al-ghaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beritahukan dong kisi-kisinya gimana. Hah? Dia berkata, ah, beliau sallallahu alaihi bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, ingat bertelanjang kaki dan dada." Hah? Berarti miskin. Dia tidak mempunyai sendal dan berpakaian itu tidak tidak maksimal mungkin. Miskin lagi penggembala domba. Berarti penggembala domba seolah uh, dia tuh bukanlah orang-orang yang dikatakan sukses pada saat itu. Kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Nah, bagaimana itu? Miskin kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kalau kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Arba'in Nawawiyah bahwa ini adalah kinayah atau suatu bentuk bahasa yang mengisyaratkan cepatnya waktu itu bergulir. Dan hal yang begini bisa berbalik dengan cepat. Sebagaimana ini, orang yang tadinya miskin, kemudian tiba-tiba dia menjadi apa? Menjadi kaya kemudian berlomba-lomba mendirikan bangunan meninggi-ninggikan bangunan dan itu terjadi sekarang. Kalau kita lihat banyak orang-orang miskin sekarang yang mereka mungkin di mall, di mana-mana. Dan mereka membangun bangunan namun dari hasil apa? Dari hasil riba. Yang mana hasil riba tersebut atau siapapun orang yang mempunyai modal hasil riba itu sebenarnya miskin. Bahkan lebih baik orang yang tidak punya sama sekali daripada orang yang punya tapi namun hasil riba. Kenapa orang tidak punya nggak diadab dengan ketidakpunyaannya? Namun orang yang berpunya dari hasil riba dan dia tahu, maka dia diazab dengan apa yang dia punya, ya kan? Itu lebih jauh lebih miskin daripada nggak punya apa-apa. Kalau kita katakan ada seseorang mempunyai bangunan atau rumah, ditanya di mana dari mana kamu dapat uang? Saya minjem secara zahir kan kelihatan mewah dan sebagainya, kaya. Tapi ternyata minjem. Kita katakan apa? Miskin sebenarnya dia. Nah, begitu juga lebih-lebih orang yang mendapatkan dari harta haram, dari cara haram. Maka dia lebih miskin daripada orang yang meminjam karena meminjam mubah. Adapun yang mendapatkan harta dari hasil curian itu lebih miskin daripada orang yang miskin. Dan kita lihat sekarang menjelang mendekati hari kiamat, orang-orang mulai membangun ini itu kan. Pemukiman padat. Diperluas susah. Akhirnya apa? Ya walu nafil bunyan. Meninggikan bangunan. Tinggi bangunannya. Tinggi bangunannya. Yang makin tinggi saling bangga. Kemudian ada yang bangga-bangga lagi dan seterusnya. Padahal dari mana mereka mendapatkan uang-uang tersebut? Ya. Dari mana? Wallahu a'lam. Kita teruskan nanti insyaallah akan kita bacakan berbagai tanda-tanda hari kiamat yang tanda tanya tersebut itu ada di sekitar kita banyak sekali. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. <clears throat> Kemudian beliau Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Tahukah engkau siapa tadi orang itu? Aku menjawab, aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini perhatikan kalimat Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, ya. Entah sudah pernah saya kasih tahu atau belum, namun di sini ada faedah dari kalimat Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Di sini, ketika kita ditanyakan perkara agama, kita nggak tahu, ya boleh kita mengatakan Allah alam ya kan? Allah alam, Allah lebih mengetahui atau yang paling mengetahui ya kan? Nah sekarang, kalau misalnya kita ditanya apa hukum bersuci dengan air yang telah dicampuri teh sehingga warnanya menjadi kemerah-merahan. Ragu-ragu ini. Kemudian saya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh atau tidak? Tidak atau boleh? Tidak boleh atau tidak tidak boleh? Hah? Yang sahih adalah boleh. Yang sahih adalah boleh. Kenapa? Nanti kedua pertanyaan kedua. Anda ditanya, apa yang terjadi di Suriah sekarang? Hari ini ada berita nggak di Suriah? Anda bilang e, Allah wa Rasuluh Boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah sekarang bedanya apa? Ayo. Bedanya di mana? Yang pertama itu pertanyaan tentang apa? Yang kedua pertanyaan tentang apa? Ayo. Yang pertama tadi pertanyaan tentang agama. Yang kedua pertanyaan tentang kabar yang terjadi sekarang. Rasul itu paling mengetahui bukan dalam agama. Ya, berarti kita boleh mengatakan jika misalnya kita ditanya perkara agama apapun itu, perkara agama yang penting, bukan perkara duniawi. Misalnya apa ilmu ekonomi siapa gurunya, Allah wa Rasulullah alam, enggak ada yang mungkin. Kalau perkara agama, kita misalnya ragu menjawab atau tidak tahu kita boleh mengatakan atau misalnya kita tahu namun kita takut ada kesalahan kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tidak masalah. Karena di sini tidak berarti menyatakan Rasulullah masih hidup bukan. Melainkan memang benar kenyataannya Allah dan Rasul itu yang paling mengetahui terhadap syariat yang kita pegang sekarang. Adapun kalau misal pertanyaan tentang kabar gaib. Misalnya, apa yang ada di kuburan sana tuh ada berapa jin? Ya saya nggak tahu. Ya udah, kemudian saya bilang Allahu a'lam. Enggak pakai Allah wa Rasulullah alam karena Rasul enggak tahu tentang hal ini. Ya kan? Itu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian uh, aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baik, sudah paham tadi faedahnya Allah. Namun kalau bisa karena mayoritas kita mengenalnya Allah dan Rasulnya itu tidak boleh Allah Allah wa Rasulullah alam itu nggak boleh diucapkan jadi baiknya nggak usah mengucapkan takutnya nanti orang-orang wah ini berarti menganggap Rasul masih hidup ini dan sebagainya nggak usah seperti itu oke okay. beliau bersabda dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian ya ada sebuah isyarat yang atau faedah yang lembut di sini. Faedah yang lembut di sini. Bahwasanya seorang penanya itu bisa sekaligus yang mengajarkan agama. Ya, paham isyaratnya? Jika antum bertanya tentang sesuatu ke ana, misal misal ya, kemudian ternyata ana menjawab, maka seolah antum adalah pengajar bagi semua orang di sini dan juga jin yang di sini. <laughs> Ngerti? Jadi misalnya antum menganggap orang-orang ini perlu mengetahui sesuatu nih kayaknya dari kalam anak misalnya. Ada hal yang perlu diketahui. Kemudian antum bertanya, apa sih artinya misalnya Allah secara bahasa misalnya? Ada nggak Allah itu derivasi secara bahasa atau ada atau tidak? Atau apa arti Rasul secara bahasa? Ya. Kemudian Ana menjawabnya. Dan antum sebenarnya udah tahu Mungkin udah tahu arti Rasul secara bahasa ini itu, secara istilah ini itu, perbedaannya ini itu dengan Nabi. Kemudian anak jawab. Akhirnya yang akhwat dan ikhwan semuanya teriluminati. Tercerahkan maksudnya. Dan mendapat pahala. Alhamdulillah Anda mendapat pahala karena menyebarkan kebaikan. Dan penanya itu sumbernya di sana. Nah, jadi seolah-olah penanya ini mengajarkan pada semuanya. Begitu. Jadi sebenarnya berlomba-lomba untuk bertanya itu baik. Hanya jangan sampai membuat uh, ada jangan sampai mengecewakan pemateri dan sebagainya. Tapi lebih baik tidak bertanya ya karena karena waktunya sempit dan juga belum tentu bisa dijawab. Toib, Sebelumnya uh, jam berapa ini? Ya, sebelum kita mengakhiri majelis ini, jam berapa selesainya? <laughs> Zuhur ya. Masih lama Allah. Oke, kita akan membacakan banyak sekali faedah tentang hari kiamat, tanda-tanda kiamat. Saya mengambil faedah-faedah dari kita bernama Misteri Kematian Trilogi. Trilogi Alam Akhirat yang pertama, jilid pertamanya. Ada tiga jilid. <clears throat> yang tentang tanda-tanda kiamat, Insya Allah akan kita bahas dan mudah-mudahan bisa banyak sekali faedah yang kita ambil dari sini. Karena bagaimanapun tanda-tanda ini sangat banyak terjadi di sekitar kita dan bahkan mungkin ada pada kita sendiri. Dan sebelumnya perlu diketahui bahwa tidak semua yang dijadikan tanda-tanda kiamat itu adalah hal-hal yang haram, tidak semuanya perlu diketahui itu. Tidak semua yang terjadi di tanda-tanda hari kiamat itu hal-hal yang haram, belum tentu. Namun mayoritasnya memang haram dan buruk mayoritasnya ya. Baik, kita mulai tanda-tanda kiamat sugro, kiamat kecil. Dan insya Allah kita di sini tidak begitu membahas tanda-tanda kiamat kubro, yaitu kiamat yang besar tanda-tandanya, tetapi yang kita bahas adalah tanda-tanda kiamat sugro. Kiamat kecil tanda-tandanya. Kiamat sugro tanda-tandanya terbagi menjadi tiga Dibagi oleh ulama Yang pertama yang telah terjadi dan sudah berlalu Jadi telah terjadi dan tak terulangkan Dan tak terulangi Hal-hal tersebut sudah terjadi pada masanya di masa lalu Bukan di masa kita Dan tidak terulang di masa kita Kemudian Tanda yang kedua dari kiamat sugro macam kedua adalah tanda-tanda yang sudah pernah terjadi dan kemungkinan akan berulang dan masih terjadi ya. Sudah terjadi dan kemungkinan akan akan berulang dan masih terjadi. Bahkan bisa saja tanda-tanda tersebut ada pada diri kita. Nah, ini yang kedua ini yang sebenarnya ingin sekali kita bahas lebih panjang ya. Kemudian setelah yang pertama tadi tanda-tanda yang telah terjadi dan berlalu dan yang kedua tanda-tanda yang sudah terjadi dan kemungkinan masih akan terus berlangsung dan yang ketiga adalah tanda-tanda yang belum terjadi dan pasti akan terjadi karena apa? Karena ada hadis hadis-hadis yang sahih mem, uh, berkaitan dengannya. Kita katakan pasti akan terjadi karena apa? Kita harus meyakini itu akan terjadi. Namun di sini kemungkinan kita tidak akan membahas yang ketiga itu melainkan yang satu dan juga yang dua dan dua yang lebih panjang kita bahas insyaallah taala. <clears throat> Pertama, tanda-tanda yang telah terjadi dan sudah berlalu dan tidak berulang. Yang pertama dari tanda-tanda tersebut adalah diutusnya nabi. Bayangkan, diutusnya nabi adalah tanda-tanda hari kiamat. Maksudnya tanda-tanda mendekati kiamat zaman yang bergulir di dunia ini dengan panjangnya itu tanda-tanda hari kiamatnya yang paling pertama adalah apa? Diutusnya Nabi. Nabi di sini dimaksud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bu'ithu ana wasa'ati kahatain." Aku bersamaan Aku diutus bersamaan dengan hari kiamat seperti dua ini. Beliau menyatukan antara jari telunjuk dan jari tengah. Menunjukkan apa? Kedekatannya. Bu'ithu ana wasa'ati. Wasa'atu maaf. Bu'ithu ana wasa'atu kahatain. Aku diutus dan juga hari kiamat itu seperti ini. Dekat, dekat sekali. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan sebagaimana al-Imam Al-Qadhi bin Iyad juga menjelaskan hadis ini meski dengan matan yang berbeda ada beberapa matan yang berbeda dalam hadis ini tetapi intinya mengisyaratkan bahwasanya batas waktu antara diutusnya beliau sebagai rasul dan juga hari kiamat itu batas dengan jarak yang sangat dekat. Dan di sini kedekatan di sini mungkin kita katakan oh sudah 1435 tahun dan lebih. Tapi kita tidak tahu bagaimanapun tetap kita meyakini dan mengimani kedekatan itu. Dan kita tidak tahu kapan. Makanya kita harus selalu waspada. Kapan terjadinya hari kiamat ini? Karena diisyaratkan dekat. Jika pada masa 14 abad yang silam sudah dikatakan dekat, maka lebih-lebih sekarang, lebih jauh lebih dekat lagi daripada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian tanda-tanda kiamat yang kedua adalah kematian beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kematian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan tanda-tanda hari kiamat, kedekatnya hari kiamat. Sebagaimana yang disabdakan uh, atau diriwayatkan oleh Auf bin Malik bahwasanya Auf bin Malik menghampiri Nabi sallallahu Alaihi Wasallam saat suatu perang yaitu perang Tabuk. Beliau tengah berada di tenda dari kulit. Beliau bersabda, "U'dud sitan bayna yaday as-sa'ati Hitunglah enam tanda-tanda sebelum kiamat. Yang pertama apa? Mauti, kematianku. Di sini menunjukkan Rasulullah SAW itu mati, wafat. Thumma fathu babil fathu baitil maqdis. Kemudian penaklukan bait al-maqdis. Thumma mautan ya'khudu fikum ka ka kusa'i ka kuasi Al-Qunam Kemudian dua kematian yang menimpa kalian seperti kematian kambing. Yang dimaksud di sini adalah kematian yang sering terjadi, mudah terjadi dan sering terjadi. ثم استفاضة mali hatta Kemudian istifadah itu artinya banjirnya harta. Melimpahnya harta hatta yu'tar rajul hingga seseorang diberi mi'ah dinar, 100 dinar itu tetap aja dia tidak ridho. Thumma fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu. Kemudian fitnah yang memasuki setiap rumah bangsa Arab. Setiap fitnah yang memasuki tiap rumah bangsa Arab. Di sini wallahu alam saya tidak bisa menafsirkannya. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية إثنى عشر ألفا Selanjutnya perjanjian damai antara kalian dan Bani Asfar lalu mereka berkhianat. Mereka mendatangi kalian di bawah 12.000 panji, di bawah setiap panji terdapat 12.000 pasukan bagaimanapun ini prediksi bukan prediksi ini kepastian yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berlanjut ke berikutnya. Ini yang sudah tadi terlewatkan kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu intinya. Kemudian yang ketiga bulan terbelah. Bulan terbelah. Apakah bulan telah terbelah? Pernah bulan telah terbelah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wan Telah dekat datangnya datangnya apa? asa hari kiamat dan telah terbelah bulan dengan kedekatannya hari kiamat tersebut. Syekh As-Sa'di rahimahullah taala pernah menafsirkan hal ini dan juga lebih baik kita ke riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, "Saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan terbelah menjadi dua. Menjadi dua bagian. Satu bagian berada di balik satu gunung dan bagian lain berada di bawahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, bersabdanya apa? Saksikan. Dengan adanya bulan tersebut yang terbelah menunjukkan apa? Kedekatan hari kiamat pada zaman itu. Sudah tiga ya. Kemudian api muncul dari tanah Hijaz atau di tanah Hijaz. Itu yang keempat. Api muncul dari tanah Hijaz mencakup Mekah, Madinah dan sebagainya kan, Hijaz. Hmm. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta takhruja narun min ardil Hijaz, tudhi'u a'naqil ibil, أعناق ibil bi Busra." Kiamat tidak terjadi hingga muncul api dari tanah Hijaz yang menyinari leher-leher unta di Busra atau di, di Syam Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Ibnu Hajar menyampaikan bahwasanya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan api pernah muncul di Hijaz tepatnya di Madinah. Berarti pernah sudah terjadi. Pada mulanya diawali goncangan keras pada malam Rabu setelah Isya tanggal 3 al Akhir al Akhir tahun 654 Hijriah. Tahun 654 Hijriah dan itu semasa hidup Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Tahu Imam Qurtubi? Imam Qurtubi Al-Mufassir yang mempunyai tafsir Al-Qurtubi dan kitab Tadhkirah dan sepacangnya dan lain-lain. Api terus berkobar hingga pada Jumat pagi api mereda. Api juga muncul di Quraidah di Jalan Hurrah wujudnya seperti sebuah negeri besar dengan benteng di sekitarnya di atasnya terdapat tugu dan menara. Imam Nawawi menjelaskan dalam ah, dalam eh, Syarah Sahih Muslim kitab Al-Minhaj Syarah Muslim bin Al-Hajjaj menjelaskan beliau Keluarnya api ini diketahui secara mutawatir, berarti banyak orang-orang dari penduduk Syam. Jadi bukan seorang dua orang saja yang tahu, karena itu menjadi ahad ya. Tetapi melainkan mutawatir. itu banyaknya orang yang tahu sehingga mustahil untuk dikatakan tiap-tiapnya mengabarkan kabar yang dusta. Imam Ibnu Hajar menyampaikan mereka uh, eh, api tersebut menyinari leher-leher unta di Busro atau di Syam. Maksudnya Ibnu Tin menjelaskan, maksudnya cahaya api itu mencapai unta yang ada di Syam. Ngerti? Hijaz sama Syam itu kan beda. Kalau Syam itu yang kita ketahui sekarang negara Suriah, ya, Palestina, Lebanon dan Jordania. Nah Hijaz itu sekarang di Saudi, pertengahan Saudi. Ya kan? Itu jauh sekali. Ketika ada munculnya api di Hijaz, kemudian unta-unta di Syam pun sampai leher-lehernya pun tersinar cahaya tersebut menunjukkan apa? Besarnya api yang berkobar di Hijaz. Begitu memahaminya ya. Baik, itu tanda-tanda yang sudah berlalu. Sekarang kita mulai ke tanda-tanda yang sudah terjadi, pernah terjadi dan masih terjadi dan kemungkinan akan terus terjadi. Yang pertama, munculnya dajjal-dajjal pendusta. Munculnya dajjal-dajjal pendusta. Di sini berarti bentuknya plural, dajjal-dajjal. Menunjukkan dajjal di sini bukan dajjal ketuanya nih, bukan. Tetapi anggotanya yang memang sudah bertebaran di masa-masa ini. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yub'atsu" atau astaghfirullah, "hatta yub'atsa dajjaluna kadzabuna qariban min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah." Kiamat tidak akan terjadi hingga dajjal-dajjal pendusta dibangkitkan hampir mencapai 30 semuanya mengaku apa? Rasul Allah, utusan Allah atau nabi. Kita ketahui materi dalam bahasa Arab da, jim dan lam. Da, hmm, jim dan lam. Materi tiga itu jika berkumpul dan berurutan dajala gitu, artinya apa? Kadzaba, menipu, berdusta. Hmm. Sehingga secara bahasa yang namanya dajjal itu adalah atau dajil itu adalah pendus yang yang menipu. Adapun dajjal itulah sighah mubalaghah. Seperti fa'al, seperti razzaq. Kita punya rozik ya kan? Rozik itu yang memberi rezeki. Tapi kalau razzaq itu sering memberi rezeki. Kemudian kita punya uh, misalnya uh, kotal. Kotal itu artinya yang sering membunuh dengan wazan sorfi wazan sorofnya faal. Nah sekarang dajjal huruf pertama fathah, huruf kedua fathah dengan adanya tasdid musyaddadah, kemudian alif, kemudian terakhir uh, ya terakhir karena ini isim jadi bisa tergantung dengan posisi dia harokatnya. Bisa dajalun, dajalin, dajalan bisa. Nah, Dajjal kalau yang asli tadi dajjalah Artinya menipu Kalau Dajjal berarti yang sering dan sangat menipu Sehingga seorang yang sering sekali menipu Itu disebut Dajjal sebenarnya hmm? Disebut Dajjal Menipu di sini bisa menipu dari segi apa? Dari segi ini dari segi bahasa ya, bukan dari segi syar'i yang sampai dajjal ke mata satu yang kafaroi yang kafir itu bukan. Nah, dajjal itu yang di yang secara bahasa ini bisa dajjal yang ada di pasar-pasar menipu orang. Wailul lil mutaffifin. Orang-orang yang mutaffifin, mereka yang menambah-nambah dan mengurangi kail uh, ukuran. Dan itu bisa dikiaskan kepada apapun. Uh, yang menipu pokoknya. Dia ya, memang sudah terbiasa menipu. Yang kerjaannya itu menipu atau yang dia memiliki pekerjaan dan dalam pekerjaan tersebut dia lakukan dengan penuh tipuan. Nah, itu semua dajjal, penipu. Tapi dajjal secara bahasa. Nah, sekarang ada dajjal secara syar'i yang lebih umum yaitu mereka yang mengaku sebagai utusan Allah setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, itu semua dajjal. Nah, kemudian ada dajjal yang bersifat syar'i yang khusus yaitu nanti datangnya ketika sudah mendekati sekali hari kiamat tanda-tanda kiamat uh, kubro, tanda-tanda alamat alamat usaha al kubro. Itu dajjal yang paling klimaksnya dajjal. Dan dajjal dajjal sekarang ya mengaku nabi, siapapun itu, walaupun asalnya dia terlahir muslim kemudian terdidik islami, kalau usia 30 tahun mengaku sebagai nabi, maka apa? Dia layak disebut dajjal sebagaimana sabda Rasulullah dan mencapai jumlahnya 30 di dunia ini. Coba dihitung aja Allah alam berapa ya? Mungkin di negara lain ada berapa, di sini ada berapa, di mana ada berapa ya? Atau yang mengaku nabi di Facebook misalnya saya mengaku sebagai Rasulullah atau Nabi Allah itu kan ada kemarin-kemarin. Tapi nggak tahu itu termasuk apa nggak dalam katalog ini. Apakah dia termasuk dajalnya atau dia cuma gimana? Allah alam. Kemudian di hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi ummati kadzabun wadajjalun. Di tengah-tengah umatku ingat, di tengah-tengah umatku berarti apa? Di antara kaum muslimin terdapat para dajjal-dajjal. Pertama kadzabun, terdapat orang-orang yang suka berbohong, berdusta. Dajjal wadajjalun dan juga orang-orang dajjal sifatnya, suka berdusta. Kadzabun dengan dajjalun itu lebih buruk dajjalun tertentu. Kadzabun itu masih lebih umum. Kadzabun di sini bukan uh, kadzabun bisa di banyak bidang ya. Adapun dajjalun di sini lebih dekat kepada dajjal bersifat syar'i, yaitu yang mengklaim nanti sebagai nabi. Sab'atun wa 'ishruna minhum arba'un niswatin. Sebanyak berapa mereka? 27 orang. Kalau tadi hadis tadi 30. Empat di antaranya di antara 27 itu adalah wanita. Jadi ada di antara dajjal nanti yang mengaku nabi, di antaranya ada yang wanita. Sungguh aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Mengisyaratkan apa? Bahwasanya setelah nabi wafat nanti akan ada di antara mereka yang mengklaim dirinya sebagai utusan Allah dan di antara mereka ada yang perempuan. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi pada masa setelah Rasulullah tidak lama kemudian. Baik itu yang pertama. Dan masih akan terus berulang. Dan kita tidak wajib untuk menghitungnya sampai 30. Kita teliti dari zaman Abu Bakar, dari zaman Umar, kemudian sampai sekarang kita teliti siapa saja yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Itu nggak terlalu penting lah. Yang lebih penting justru kita lebih mendalami hal-hal lainnya yang lebih ilmiah daripada itu. Karena apa? Ketika sudah terkumpul 30, ya kita mengetahui kiamat sudah dekat, benar. Tetapi ketika tidak kita kumpulkan 30 tetap aja kita tahu kiamat sudah dekat ya kan? Sama aja. Jadi tidak perlu mengumpulkan belajar sejarah sejarah Andalus, sejarah Antokhia, sejarah Arab, Syam dan sebagainya untuk mengumpulkan nama-nama nabi-nabi palsu itu wasting time. Kemudian yang kedua, amanat hilang dan kerusakan moral kaum muslimin. Itu masyhur, nanti insyaallah akan ada nanti ya hadis-hadisnya. Kemudian yang ketiga munculnya ruwaibidah. Munculnya ruwaibidah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qabla sa'ati sanawatun khadda'ah." Qabla sa'ati sanawatun khadda'ah Perhatikan di sini dari hadis ini, dari kalimat pertama ini ada isyarat yang juga lembut dari situ, dari bahasanya. Qabla saati, sebelum asa saah Apa arti sa'ah? Hari kiamat. Kalau kita ketahui basic bahasa Arab sa'ah itu kan jam. Ya kan? Kemudian setelah jam apa? Ada apa di sini? Sanawatun khoda'ah. Sanawat artinya apa? Tahun-tahun. Sebelum datangnya jam momen itu ada sanawat tahun-tahun yang menunjukkan apa? Hmm? Yang menunjukkan apa? Tahun-tahun di dunia itu ibarat sah di dalam nanti akhirat. Karena masa nanti di dunia eh, bukan astagfirullah dunia itu sini di akhirat nanti itu waktu tidak sama dengan apa yang ada di dunia jauh lebih lama di sana, ya kan? Makanya qabla saati sebelum hari kiamat nanti ada tahun-tahun khoda'ah. Nah, khoda'ah itu artinya apa? Menipu. Jadi kita sudah punya tiga kosakata di sini. Tadi ada kazaba, menipu, dajala menipu, Khodah, menipu. Hah? Makanya dalam surat Al-Baqarah ada lafal yukhadi'una menipu. Siapa orang munafikin? Menunjukkan apa? Bahwasanya sebelum terjadi hari kiamat nanti ada sanawat tahun-tahun yang dikuasai oleh orang-orang munafikin yang mereka penipu semua. Sanawatun khoda'ah. Dan ingat khoda'ah. Pertama fathah, kemudian kedua huruf kedua fathah dengan tasdid dan alif setelahnya dan juga ain fathah. Kemudian tak. Di sini menunjukkan khoda'ah itu mensifati apa? Mensifati sanawat tersebut. Mensifati tahun-tahun itu. Berarti tahun-tahun tersebut tersifati sebagai tahun-tahun yang penuh bergelora kedustaan. Qabla sa'ati sanawatun khoda'ah. Nah, setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan lima karakter yang ada pada zaman tersebut. Yang pertama, fi hal kadhibu Pendusta itu dipercaya pada saat itu. Zaman di di di tahun-tahun itu pendusta dipercaya. Itu pertama. Sekarang yang kedua, sebaliknya, wa yukadzdzabu fiha Orang yang jujur, orang yang benar itu malah didustakan. Maksudnya apa? Tidak dipercaya. Yang jujur tidak dipercaya, yang berdusta dipercaya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan banyaknya penipu pada saat itu. Yang namanya penipu itu pasti ingin menipu orang supaya orang berpaling padanya dan ingin menipu orang supaya orang tidak berpaling pada orang yang benar. Kemudian karakter ketiga yang ada pada zaman itu wayu tamanu fihal khainu yaitu orang atau pengkhianat itu justru diberi amanat. Amanat itu banyak ya orang yang percaya eh, orang yang uh, uh, pengkhianat itu justru diamanati atau dipercaya baik itu dari segi pemimpin kan amanat kepemimpinan itu amanat dan kepemilikan dan sebagainya justru yang berkhianat itu justru merekalah yang berpegang padanya amanat diberi amanat mereka oleh yang memberi amanat. Kalau misal pemimpin yang memberi amanat siapa? Rakyatnya. Dan sebenarnya itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pemilik diberi, uh, pemilik juga beramanat dengan apa yang dia miliki. Dan sebaliknya, wa fi fihal aminu dan orang yang amin yang terpercaya yang beramanat yang memegang amanat justru dianggap berkhianat atau dikhianati. Orang yang terpercaya, yang amin, yang teguh dalam amanatnya itu justru dikhianati atau tidak dipercaya untuk memegang amanat tersebut. Jadi rusak jadinya, rusak. Kemudian wayantiqu fiha arwaibidah. Yantik itu artinya nutuk, nutuk itu bicara. Ada ilmu namanya ilmu mantik ya kan? Mantik mereka nut bicara. Ilmu mantik itu aslinya untuk apa? Meratakan atau meluruskan gaya berpikir. Ilmu mantik itu meluruskan gaya berpikir. Jadi tertata, teratur. Dikatakan oleh para ulama ilmu mantik itu, ilmu mantik itu ibarat ilmu nahu seperti dalam bahasa Arab ilmu bahasa Arab bikin luas ada ilmu nahu ada ilmu sorf ada ilmu uh, eh, khod dan imla dan lain-lainnya balago dan seterusnya nah ilmu nahu dalam bahasa Arab itu untuk apa menertibkan ucapan kita supaya benar dan supaya mengetahui maksud-maksudnya begitu juga dengan ilmu mantik untuk ilmu-ilmu umum ilmu mantik untuk menertibkan dan ilmu mantik itu posisinya kalau dalam barat itu seperti ilmu logik. Logik, ya, ya argumentasi. Makanya ilmu mantik sering dipakai untuk berdebat. Dan juga ilmu mantik merupakan cabang dari ilmu filsafat. Ya. Dan usul al-fiqh yang dalam tarekat Syafi'iyah itu tidak terlepas dari ilmu mantik. Kalau misalnya kita belajar usul fikih, kita melihat kitab-kitabnya itu nggak terlepas dari istilah-istilah mantik yang kadang menjelimet dan kadang nggak perlu malah. Ya. Nah, wayantiku berbicara di pada zaman itu siapa ar Nah, sekarang ada sahabat bertanya, "Famar Ruwaibidah? Wa mar Apakah Ruwaibidah itu?" Rasulullah SAW menjawab, ar tafihu fi amril ammah. Nah, itu seseorang yang tafih. Tafih itu seseorang yang sia-sia, yang nggak ada gunanya sebenarnya. Dia nggak tahu apa-apa. Tapi dia berbicara di urusan orang umum. Maksudnya orang umum di sini keumuman manusia. Baik itu dengan cara dia berargumen atau menghakimi dan sebagainya. Nah, sekarang kan majal atau lapangan atau field untuk itu semua itu ada. Semua orang bebas berbicara tentang apapun. Semua orang boleh berbicara tentang apapun yang dia ketahui atau yang tidak dia ketahui. Nah, di, mendekati hari kiamat nanti tersebarlah orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Penyebabnya apa? Kelapangan dan keluasan majal lapangannya bebas jadinya. Mau ngapain pun boleh, bisa itu sebabnya. Beda dengan orang zaman dulu yang tidak ada internet dan sebagainya. Dan tidak mudah untuk mendapatkan tinta sehingga tidak banyak yang mampu menulis dan mengarang. Adapun sekarang banyak sekali. Jadi di sini antik di sini memang pada asalnya berbicara dengan lisan. Tapi pena itu juga perwakilan dari lisan. Sebagaimana lisan pun perwakilan dari jinan, kolb. Ya. Jadi sama aja semuanya. Perwakilan dari ini semuanya. <clears throat> Kemudian yang keempat, tanda-tanda kiamat yang masih terjadi pada zaman ini. Munculnya orang-orang lalim, bengis, wanita-wanita berpakaian namun telanjang Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Dua sinf, dua jenis, dua macam min ahli nar dari penghuni neraka lam arahuma yang belum pernah aku lihat seperti itu semisalnya sebelumnya, belum pernah. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adznabil baqari yadribuna bihan nas. Suatu kaum. Kaum di sini menunjukkan apa? Mereka ini bukan individual, melainkan sekelompok manusia berkongsi, berkonspirasi, majmu' dari manusia. Ma'hum siyat. Mereka pada mereka, pada diri mereka, mereka memegang apa? Memegang cambuk. <clears throat> cambuk. Ka'adznabil baqar seperti seekor sapi. Maksudnya cambuknya itu seperti ada hal-hal semacam ekor sapi, pembuluhan <clears throat> dan semacamnya. Ya 2000 Nabi Hanas dan mereka memukul manusia dengan cambuk-cambuk itu. Menunjukkan apa? Mereka itu orang-orang yang zalim dan menggunakan apa yang mereka pegang untuk menzolimi manusia. <clears throat> dan apakah hal itu ada sekarang? Masih terjadi dan wallahualam kemungkinan terus terjadi. Wanisaun kasiatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati la yadkhulnal jannah Wala yajidna rihaha ini ini seram sekali ya balasannya ini wanisa perhatikan nisa jamak dari imro'ah hmm. nisa itu sebenarnya bukan satu orang. Ya. Nisa itu perempuan-perempuan. Ya, kalau niswah itu jenis, nama jenis. Nah, kalau nisa itu perempuan-perempuan. Sebagaimana rijal. Rijal itu pria-pria. Seseorang dinamakan rijal misalnya. Nama saya siapa? Rijal. Berarti banyak orangnya. <laughs> Rijal itu bukan satu orang. Lah ya sebagaimana nisa, nisa juga bukan satu orang. Ya. Tapi kalau misalnya seseorang dinamakan khairur rijal, maka itu benar. Sebaik-baik laki-laki, satu orang boleh. Ya. Kalau misalnya seseorang perempuan dinamakan khairun nisa, nah itu benar. Sebaik-baik perempuan. Ya, begitu. Jadi kalau misalnya namanya nisa saja atau rijal saja, nah itu kurang tepat, tapi bagaimanapun sudah menjadi nama. Repot, ya daripada ganti-gantian capek itu aja udah biarin lagian juga kebanyakan orang nggak mengerti kan ya biarin aja wanita di sini menunjukkan nisa berarti bukan satu wanita saja melainkan perempuan-perempuan dan umum sifatnya kasiatun kasiat artinya adalah wanita tersebut memiliki kisah yaitu kain-kain memiliki pakaian mereka sambil kita buka Riyadus Solihin dan syarah Riyadus Solihin karya Syekh Uthaymin di sini. Kasiat, kasiat itu artinya apa? Tadi mempunyai pakaian. <clears throat> Ditafsirkan oleh Imam An-Nawawi dan dalam Riyadus Al-Solihin, ai min ni'matillah, yaitu mereka memiliki atau punya nikmat lima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ariyat Arya itu kalau misalnya kita katakan ari, ari, artinya apa? Ari. Telanjang. Ada di sini namanya ari. Mudah-mudahan gak ada ya, <laughs> nanti marah dia. Ariat artinya yang telanjang mereka itu. Nah, tadi Imam Nawawi kasiat Imam Nawawi katakan artinya maksudnya adalah apa? Mem memiliki amat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ariyat di beliau tafsirkan rahimahullah bahwasanya mereka telanjang dari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak bersyukur pada Allah dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tafsiran Imam Nawawi. Mumilat. Jadi tadi sifat pertama kasiat, ariyat, telanjang, kemudian mumilat. Mumilat di sini mail apa arti mail? bukan mile bahasa Inggris. Mile itu apa namanya? ke samping, nyamping. Mumilat artinya berlegak lenggok nyamping-nyamping gini ya. Ya kan? Ada laki-laki jalan kayak gini? Gak ada, jarang laki-laki jalan kayak gini. Kalau laki-laki jalan kayak gini menyerupai wanita itu lebih buruk lagi ya, dilaknat ya, karena menyerupai wanita. Nah, kemudian mumilat Dan sebagian ulama lain menafsirkan mumilat artinya adalah yang membuat orang lain condong padanya, ngerti? Nyamping kan condong, condong sini, condong sini ya. <clears throat> nah, mumilat bisa artinya yang membuat orang lain itu condong padanya. Berarti suka mencari perhatian. Hah? Dengan apa? Dengan pakaian yang dia sebenarnya telanjang dengannya. <clears throat> Ma'ilatun ru'usuhunna. Ma'ilat, ma'ilat. Dan miring ya sama seperti yang tadi. Di sini ma'ilat bukan otaknya miring, tapi memang miring, suka suka belenggak-lenggok dan sebagainya. Ru'usuhunna ka'as nimatil bukti. Rambut mereka seperti punuk unta al buk itu salah satu jenis unta yang memiliki punuk. Al-ma'ilah yang miring. Ini mengerikan perhatikannya. Dikatakan oleh Imam Nawawi ada ulama yang mengatakan maksudnya adalah dari tadi kasiat, ariat, mumilat itu maksudnya tasturu ba'dha badaniha wa takshifu ba'dahu izharan li jamaliha wa nahwihi. Yaitu perempuan yang menutup sebagian badannya dan menyingkap sebagian lainnya untuk menzahirkan keindahannya. Yang dimaksudkan bukan untuk suaminya tentu saja. Untuk suami orang lain atau untuk siapa? Wakilah dan ada juga yang mengatakan talbasu tsauban rokiqon yasifu launa badaniha yang mengenakan pakaian rokiq. Rokiq itu apa? Tipis. Tipis pakai S bukan pakai sot, bukan tipis. Tipis. S-nya tipis ya, tipis ya. Yasifu launa badaniha yang mensifati warna badannya. Misalnya warna hitam badannya kemudian ingin pamer. Akhirnya pakai pakaian tipis supaya dikatakan apa? Dikatakan hitam. Emang ada kayak gitu? nggak ada. Rata-rata yang putih ya seperti itu. Ya. Iya. Nah, ini sebenarnya bukan berarti saya ingin menghantam beberapa dari akhwat misalnya enggak, tapi memperingatkan saja, mengingatkan, bukan memperingatkan. Mengingatkan saya dengan hadis ini. Dan memang tugas kita untuk mengingatkan ya. Tadi sudah disebutkan karakter-karakternya dan pendapat-pendapat ulama tentang siapa mereka wanita-wanita ini. Sekarang bagaimana dengan imbalannya bagi wanita yang melakukan di dunia semacam ini? La yadkhulnal jannah. Mereka tidak masuk surga. Walaupun mereka beriman, tapi maksud di sini bukan berarti mereka tidak akan masuk surga. Ya bukan. Kalau mereka masih beriman, masih mengamalkan amal soleh dan juga masih bersyahadat dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah dengan masukkan ke surga sesuai dengan kadar amalannya. Namun dengan adanya layar yadkhulul jannah di sini tidak masuk surga menunjukkan apa? Dia masuk neraka. Ya karena kalau misalnya nggak masuk surga, ya masuk neraka mesti. Kemana lagi? Ke dunia lagi, Gak mungkin masuk neraka dengan perbuatannya itu walaupun cuma satu sifatnya misalnya kasiat aria dia berpakaian namun seperti itu nggak lenggok-lenggok tapi berpakaian namun seperti itu pakaiannya ya dan di sini kita bukan berarti menghakimi siapapun dari akhwat di sini bagaimana mungkin introspeksi masing-masingnya masing-masing bercermin dan mengajak apakah pada dirinya ada tanda-tanda hari kiamat atau tidak takutnya ada dan kiamat sudah dekat. Sehingga ditakutkan dengan kedekatannya itu kita tidak sempat bertaubat naudzubillah. Mereka tidak masuk surga wala yajidna rihaha dan mereka tidak mendapatkan aroma surga wanginya naudzubillah. Yang mana wangi surga itu tercium dari perjalanan yang jauh sekali bertahun-tahun. Ini perlu diperhatikan bagi para akhwat yang, yang mana mereka akan menjadi pendidik, ya. pendidik bagi anak-anaknya. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam dalam Syarah Riyadh Shalihin jilid ke-6 yang tadi pertama, orang-orang zolim yang mereka memiliki cambuk-cambuk itu, memukul manusia dengannya. Yaitu mereka memiliki saut seperti cambuk yang panjang memiliki bebuluan yang mereka memukul manusia tanpa hak. Ngerti? Kalau misalnya manusia tersebut berhak dipukul ya tidak masalah. Seperti hukum kisos misalnya. Atau memang untuk takdib pembelajaran. Tetapi jika tanpa hak karena kezaliman semata, maka inilah tanda-tandanya di sana. Ya. Kemudian yang kedua untuk perempuan tersebut yang dimaksud dengan al-kiswah kata Syekh Utsaimin adalah kiswah yang zahir, pakaian yang zahir seperti biasa pakaian. Seperti pakaian biasa. Namun dengan pakaian tersebut meskipun dia berpakaian dia terlanjang akan ketakwaan. Maksudnya dia tidak terlepas, tidak dia terlepas dari ketakwaan. Dia tidak ada rasa takut dengan pakaian. Karena kata Syekh Utsaimin, al-'ari min at-taqwa la syakka annahu 'arid. Orang yang telanjang akan ketakwaan maka tiada keraguan bahwasanya dia itu sebenarnya telanjang. Ngerti? Kalau misalnya seseorang berpakaian seglamor apapun, jika tidak ada ketakwaan, maka pasti dia membuka auratnya. Ya. Seglamor atau setebal apapun, jika dia tanpa ketakwaan, maka dia pasti membuka auratnya. <clears throat> maka disebut walibasun takwa dalika khair. Libas ketakwaan itulah yang terbaik. <clears throat> Kemudian dikatakan juga oleh Syekh Zaini Kasiatun ariyat yaitu alaihin nakiswa hisiyah yaitu mereka memiliki pakaian yang bersifat hissi materi benar ada pakaian bisa kita lihat lakinnaha la tastur tetapi pakaian tersebut tidak menutup imma lidhiqiha mungkin karena saking ketatnya wa imma li atau saking tipisnya takunu raqiqah la tastur menjadi apa tipis kelihatan dan tidak menutup wa imma liqasriha mungkin karena pendeknya ini perlu diperhatikan bagi kaum hawa dan juga bagi wanita bagi laki-laki bagi yang memang seperti itu juga yang kemana-mana pakai celana pendek atau tidak pakai baju kemana-mana karena badannya kekar punya tato misalnya itu sama itu sama aja memamerkan auratnya. Jangan sampai tanda-tanda kiamat yang buruk itu ada pada kita. Nauzubillah. Jadi ini merupakan teguran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya hanya menyampaikan teguran dari Rasulullah kepada akhwat dan juga kepada ikhwan. Kalau yang tadi hadis yang tadi yang barusan ini yang nomor pertamanya yaitu mereka orang-orang zalim itu lebih condong ke siapa? Ke ikhwan. Kalau yang Tadi yang kedua untuk perempuan itu ke akhwat. Jadi sama aja, kita masing-masing saling berintrospeksi. Ya, ikhwan tadi memiliki kekuasaan otoritas, ya. Mungkin saja berbuat zalim dengan kekuasaannya tersebut. Memukul istrinya tanpa hak misalnya. Bukan untuk memberi pelajaran dan memukulnya tanpa hak, menzoliminya dan sebagainya. Baik. Kemudian yang kelima di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah kaum wanita lebih banyak dari kaum laki-laki. Itu merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat yang sekarang kita maklumi benar-benar. Baik di kampus ini, di masjid ini pun termasuk. Karena kita lihat kaum wanita lebih banyak daripada kaum laki-laki di sini. Belum diangkut, belum di jalan. Motor metik sekarang makin banyak. Tapi itu nggak nyambung ya. Motor metik untuk kaum hawa dan kaum hawa sekarang makin banyak yang naik motor. Itu yang baru naik motor, belum yang diangkut, belum yang yang lainnya. Persentase kelahiran kaum hawa lebih banyak. Jadi di sini apa yang disabdakan oleh Nabi itu benar terjadi nantinya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة به من قلة الرجال وكثرة النساء Sungguh akan tiba suatu masa pada manusia Saat itu seseorang berkeliling membawa sedekah emas Pengen bersedekah ya Namun ia tidak menemukan seorang pun yang menerimanya Seorang laki-laki terlihat diikuti 40 wanita. Mereka berlindung pada lelaki itu karena sedikitnya kaum lelaki dan banyaknya kaum wanita. Satu berbanding 40. Jadi siap-siap antum ya. Minimal maksimal 4 ya. Jadi minimal bisa cerai 10 kali Empat, ceraikan. Kemudian ambil empat lagi, ceraikan. Ambil empat lagi, ceraikan sampai empat puluh itu. Ya Siapa yang bisa kayak gitu? Satu aja udah sulit ya kan. Ah, jangankan satu udah sulit, yang belum dapat aja juga sulit. <laughs> Oke. Okay. Artinya satu orang laki-laki mengurus empat puluh atau lima puluh dalam riwayat lain ada lima puluh lima puluh wanita dalam riwayat lain. 50 wanita atau 40 wanita diurusi satu orang laki-laki. Karena apa? Saking banyaknya jumlah kaum wanita dan saking minimnya jumlah kaum pria. <clears throat> Jadi godaan nanti itu banyak ya. Terutama yang sekarang masih muda seperti antum. Ya, Anda juga tentu saja. Godaannya sangat banyak. Semakin banyak perempuan. Dan perempuan itu tentu pas di umur-umur tertentu kalau misalnya belum mendapatkan jodoh itu agak panik rasanya. Kalau misalnya usia 20 masih seleksi, 23 masih usia 20 masih gengsi, 23 masih seleksi, 27 mulai basa-basi, 30 ke atas tidak ada basa-basi. Ya. Nah, itu susah nantinya. Tapi bagaimanapun untuk akhwat atau wanita yang memang Allah Subhanahu wa taala belum memberikan padanya jodoh, namun pada usia yang sudah seharusnya dia berjodoh, sabar, bersabar dan husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan suatu hikmah tersendiri padanya yang dia tidak mengetahui dan mungkin tidak akan mengetahuinya dalam waktu dekat. Namun bisa jadi dia akan mengetahui hikmah tersebut dan baru menyadarinya nanti bertahun-tahun mendatang atau di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam. Jadi yang akhwat, kalau yang ikhwan mungkin lebih lebih mudah soal perjodohan karena tinggal uh, lebih dipermudah Allah, insya insyaallah mudah. Adapun akhwat itu kan lebih sulit. Namun jangan dengan hal tersebut la tayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu tidak hanya pada karunia jodoh semata. Terkadang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara menghilangkan sifat hasad di hati misalnya. Karena wanita dengan wanita itu rentan hasadnya dibandingkan laki-laki dengan laki-laki lain. Kalau laki-laki dengan laki-laki lebih rentan apa? Egonya. Adapun wanita dengan wanita lain lebih rentan hasadnya. Nah, jika seorang wanita dihilangkan darinya sifat hasad yang negatif, itu sudah merupakan kenikmatan. Karena apa? Dengan sifat hasad itu yang ada pada wanita, itu melahirkan penyakit. Jadi sifat hasad dalam wanita itu seperti ibu bagi beragam dosa. Dari sifat hasad mulai ghibah, dari ghibah ke namimah. Dan itu banyak dilakukan oleh banyak dari perempuan. Jika sifat hasad Allah hilangkan padanya, otomatis Allah hilangkan darinya di ghibah dan namimah. Dan ghibah dan juga namimah merupakan sebab-sebab azab kubur Makanya ini kita berbicara tentang hari kiamat. Dekat dengan azab kubur, dekat dengan alam barzakh. Maka seharusnya wanita maupun laki-laki, apapun takdir yang dihadapi, itu tetap berhusnuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik itu pasti ada hikmah baik sekarang, baik di alam barzakh, baik nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah nanti satu laki-laki itu bertanggung jawab atas puluhan wanita, atas puluhan wanita. Yang mana di antara wanita tersebut mungkin adalah istrinya, ya mungkin dia berpoligami mungkin. Kemudian mungkin anak-anaknya karena memang pada saat itu presentasi persentase kelahiran wanita lebih banyak, perempuan lebih banyak, anak-anaknya perempuan. Belum lagi bibinya mungkin tanggungannya, belum cucunya perempuan tanggungannya, belum keponakannya, belum sepupunya mungkin menjadi tanggungan laki-laki itu karena apa? Saking jarangnya laki-laki pada saat itu dan jikalau ada laki-laki juga jarang yang bertanggung jawab. Ya sekarang aja laki-laki masih banyak dan banyak juga yang tidak bertanggung jawab. Malas ya. Punya apa-apa namun malas menanggung ini itu. Bahkan mulai banyak terdengar kabar laki-laki misalnya yang sudah punya istri, punya bini dan sebagainya, namun justru malas bekerja untuk mencari nafkah bagi anak dan istrinya. Itu mulai banyak sekarang. <clears throat> Nah orang-orang seperti ini mungkin ditinggalkan laki-laki seperti ini Sehingga beralih kepada laki-laki yang dirasa bisa bertanggung jawab Nah itu makanya Beruntunglah laki-laki yang bertanggung jawab Karena apa? Dikerubuti wanita <laughs> enggak, <laughs> enggak. Itu susah, susah. Bertanggung jawab itu susah. Karena amanat. Kemudian nomor 6. Kebodohan tersebar. Minimnya ilmu dan banyak terjadi pembunuhan. Kebodohan tersebar. Kebodohan yang dimaksud kebodohan akan ilmu syar'i. Minimnya ilmu yang dimaksud minimnya ilmu syar'i banyak terjadi pembunuhan. Diriwayatkan dari Wa'il radhiyallahu anhu yang berkata, "Suatu ketika aku duduk bersama Abdullah dan Abu Musa al-Asy'ari. Keduanya berkata, Rasulullah bersabda, "Inna baina yaday sa'ah ayyaman yurfa'u fiha al-'ilm." Sungguh sebelum terjadi kiamat nanti terdapat beberapa hari saat itu ilmu dicabut wa zilufi fiha al-jahl dan di kebodohan mulai diturunkan membumi merakyat yang dalam kebodohan itu dan wayuk wayak turufi hal haraj dan banyak terjadi haraj wamal haraj apa itu haraj al-haraju al-qatlu al-haraj adalah pembunuhan ilmu itu dicabut dengan cara ulama diwafatkan ulama dimatikan Kemudian rumput-rumput ruwai ruwaibidah mulai bergentayangan. Akhirnya apa kacau agama ini dirusak oleh lisan-lisan yang tidak didasari oleh ilmu ketika berbicara. Kemudian kebodohan pun menjadi membumi dan merakyat, meluas. Sehingga orang alim pun tidak bisa menampung dan tidak bisa menyembuhkan kebodohan-kebodohan yang ada di pikiran rakyat itu dan disebabkan kebodohan dan ketidakilmiahan maka apa dampaknya pembunuhan di mana-mana ya pembunuhan di mana-mana Nauzubillah. Oke, kemudian di hadis lain dikatakan Islam akan lenyap seperti terhapusnya tenunan kain hingga tidak diketahui apa itu puasa, apa itu solat apa itu haji, apa itu sedekah, nggak ada yang tahu. Dan kalau bisa kita lihat masyarakat umum itu seperti seolah step by step menuju ke sana, melangkah demi langkah menuju ke sana, tidak tahu sholat. Tidak tahu sholat mulai dari tidak tahu prakteknya sampai nanti akhirnya apa? Tidak tahu tentang kewajibannya, dia wajib atau tidak. Itu step by step setan. Begitu juga puasa Ramadan. Dimulai dari tidak praktek. Akhirnya apa? Lupa akan kewajiban puasa Ramadan. Karena seseorang yang tidak mempraktekkan ilmunya, itu akan dihukumi apa? Ia akan meninggalkan dan melupakan ilmunya. Dan juga tidak tahu apa itu haji, terlebih-lebih tidak tahu itu sedekah. Dan sungguh kitab Allah akan dihapus dalam satu malam hingga tidak tersisa satu ayat pun di bumi. Dan perhatikan masyarakat sekarang seolah tidak memperhatikan ayat Al-Qur'an. Kalau kita perhatikan zaman-zaman dahulu, era 90-an apalagi mungkin era 80-an dan sebelumnya, setelah maghrib itu banyak sekali di rumah-rumah orang tua yang mengajarkan anaknya apa? Membaca Al-Qur'an mulai ramai-ramai ketika jangkrik mulai bersahutan, anak-anak kecil pun mulai bersahutan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau sekarang kita lihat dajjal-dajjal yang ada di televisi. Lantunan apa yang mereka lantunkan? Gerakan apa yang mereka gerakan? Satu persatu, step by step dengan signifikan mereka mulai menjermuskan generasi kita dari generasi yang maghrib dan isyaknya itu untuk Al-Quran menuju generasi yang maghrib, isya hingga tengah malam menuju nyanyian atau lawakan atau komedian. Sekolah benar-benar untuk menjadi seorang ilmuwan ini malah sekolah menjadi komedian. Apa nanti mau jadi komedian? agama nanti akan dijadikan lelucon nantinya. Sebagaimana sahur-sahur kita penuh dengan lelucon, yang mana itu adalah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi, maaf, turun ke langit dunia. Yang mana di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menjawab setiap doa yang ditunaikan dilantunkan oleh hambanya. Tapi apa kemudian ini balas yang dilakukan oleh hambanya ketika itu? Melawak, menyanyi, dangdutan. Yang kemudian apa kemudian menjerumuskan pada apa? Tidak sahnya puasa. Jikalau sah tidak ada artinya puasa tersebut. Karena apa? Dimulai dari awal itu tidak berkah. Karena kata Rasulullah, fa fis sahuri barokah. Di sahur itu terdapat berkah sahur dan berkah sahur tersebut akan tercabut jika melakukan sahur besertaan dengan kemungkaran. Dekat lagi kita Ramadan. Barang siapa yang mendidik anak-anaknya untuk menonton acara-acara seperti itu, maka lihat nanti pertanggung jawabnya di akhirat. Dan lihat nanti anaknya menjadi apa nanti kalau misal sudah besar. Apakah anaknya akan mencontohkan pada cucu-cucunya seperti itu juga? Joget-joget, nari-nari, melawak. Apakah dunia ini lawakan? Tapi dunia ini memang permainan. Yang memang semua orang akan bermain-main di dalamnya dan yang main-main nanti akan dimainkan oleh mereka yang ada di neraka nanti. Akan dihancurkan. Maka apa di sini kita mau main-main? Mau komedi di dalam sahur, di dalam waktu yang Allah berkati waktu tersebut yang dalam surat Ali Imran orang-orang yang yang akan Allah berkati mereka ada orang-orang yang apa? Yastaghfiruna bil ashar mereka yang beristighfar di waktu-waktu sahur, bukan mereka yang berjoget, bukan mereka yang komedi di waktu sahur. Mereka itu ibarat menyeret kita menuju tidak berkahnya sahur yang mana jika di bidayah di permulaan sudah tidak berkah, jangan heran di pertengahan itu lebih tidak berkah lagi dan tidak ada artinya puasa kita capek-capek. Kita puasa menahan hawa nafsu. Tidak ada hawa, tahan hawa nafsu. Tidak ada tahan lapar itu tidak ada artinya. Karena dari awal sudah tidak Allah berkati, Allah cabut berkahnya Allah. Sehingga jika Allah cabut berkahnya bisa dimungkinkan apa yang Allah berikan laknatnya naudzubillah. Maka jangan didik anak-anak masing-masing menonton acara seperti itu sebelum sahur. Jika memang ada acara sebelum sahur, eh, acara ketika sahur yang acara itu ilmiah bermanfaat tentang sirah nabi, tentang jejak para nabi, jejak para rasul, itu silakan. Sembari makan alhamdulillah. Iklannya di skip aja iklannya atau matikan iklannya. Sama aja iklannya. Padahal era 90-an masih ada jejak rasul dan sebagainya. Sekarang jejak dangdut sekarang, jejak komedian sekarang. Semua dibuat bahan tawaan. Yang mana itu adalah penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya. Sekarang bayangkan waktu Jumat adalah waktu berkah. Bayangkan jika di waktu sholat Jumat televisi menayangkan komedian dangdutan. Kita biasa aja kan? Kenapa? Biasa karena apa? Karena udah terbiasa, nggak ada mana, nggak ada, nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa marah, ya. Kan? Padahal waktu itu Jumat, sholat Jumat adalah waktu yang apa? Yang Allah berkati untuk orang-orang yang pada sholat Jumat. Bayangkan jika orang-orang yang sholat Jumat, bapak-bapaknya, laki-lakinya, kemudian ibu-ibunya ibu di luar, di rumah masing-masing menonton acara-acara yang Allah murkai. Kontras. Yang laki-laki dirahmati, yang perempuan dilaknat pada saat itu. Dan kita tidak ada masalah dengan itu. Kenapa? Karena kita tidak mempermasalahkannya. Biasa itu, biasa. Andai orang di waktu Id, di waktu sholat Id, orang-orang ramai sholat Id, kemudian televisi menayangkan acara dangdut koplo misalnya. Bukankah ini penghinaan? Penghinaan ini. Ya enggak? Penghinaan. Tetapi jika itu rutin berulang-ulang, biasa. Dan barang siapa yang membiasakan keluarganya pada waktu sahur untuk menonton acara seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Dan jika didiamkan oleh masyarakat, biasa aja para ulama, para asatidzah tidak tidak memberikan tausiah tentangnya, maka ditakutkan azab itu akan menjadi umum baik bagi orang alim ataupun orang yang jahil. Nauzubillah. Nah, dan sungguh kitab Allah akan dihapus dalam satu malam hingga tidak tersisa satu ayat pun di muka bumi sebagaimana kita mulai lihat seolah di tiap-tiap rumah tidak ada satu ayat pun tersisa dan terbaca di sana. Mulai terlupakan. Jangankan menghafal, membaca aja tidak pernah di dalam rumah itu. Habis subuh langsung tidur. Karena kita apa? Mulai distir gaya kehidupan barat. Coba perhatikan dulu ketika misalnya kita masih muda misalnya atau orang-orang tua kita. Mereka mewajibkan tidur sebelum jam 9 Ayo tidur, sepi, serem di luar Jangan sampai keluar ya kan? Akhirnya tidur Bangun jam 4 Sebagian orang tua jam 3 bangun Kemudian nyuci ke sungai, ada yang ke sungai Ada yang nyuci piring ya. Sekarang mana? Dengan adanya teknologi Justru disitulah letak Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fitnah bagi kita semua Ya kan? Jadi rata-rata sekarang tidur jam 10 itu kepagian tidur jam 10. Jam 12 tidur. Karena apa? Ada teknologi semua dipermudah. Akhirnya ikut kehidupan gaya barat. Kerja jam 8, bangun tidur jam 7. Mana sholat subuhnya? Banyak sekali seperti itu sekarang. Kemudian bapaknya pun mendiamkan hal seperti itu. Dan ini mendapatlah anak. kalau misalnya tidak di, tidak dinasihati. Lahanat itu artinya apa? Atordu anir rahmah, yaitu diusir dari rahmat Allah. Salah satu bentuk pengusiran dari rahmat Allah adalah dijauhkannya rumah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi jika kita sadari sekarang rumah kita sebenarnya jauh dari nafas-nafas Qur'ani itu menunjukkan Allah sedang melaknat kita naudzubillah. Maka didiklah anak-anak masing-masing untuk semakin mendekatkan pada Al-Qur'an. Jangan sampai tanda-tanda kiamat itu ada pada keluarga kita, ada pada rumah kita. Jangan sampai. Nah, hingga satu malam hingga tidak tersisa satu ayat pun di muka bumi. Beberapa kelompok manusia masih ada pada saat itu. Orang-orang tua dan renta berkata, kami jumpai nenek moyang kami berada di atas kalimat la ilaha illallah Lalu kami pun juga mengucapkannya. Dan cuma itu aja yang kita mengucapkan. Hmm. Oh ya. Baik. Dan cuma itu aja yang kita mengucapkan. Orang-orang tuanya. Kalau misal kita sekarang, siapa yang sholat subuh? Orang-orang tua. Anak-anak mulai kemana? Setelah nonton bola, habis nonton bola udah capek. Ah, capek karena teknologinya. Yang ada orang-orang tua kita. Nanti orang-orang tua kita wafat, wafat, wafat. Yang mengisi masjid siapa? Anak-anak mudanya? Susah. Karena apa? Sedari muda sudah terbiasa menghadiri majelis Facebook atau jemaah Twitter. Sehingga majelis ilmu di masjid dan jemaah kalau sholat misal di masjid sepi, nggak ada. Karena nggak ah, karena apa? Nggak ada yang ngasih jempol. <laughs> Karena apa? Nggak ada yang like, nggak ada yang melihat. Sekali jemaah ria ingin dilihat. Nah, Jadi ini adalah ancaman bagi kita semua dan introspeksi sebenarnya masih banyak yang uh, bisa dibicarakan tentang tanda-tandanya. Namun bagaimanapun mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dari majelis ini itu semua memberikan faedah untuk kita semua sehingga keluarnya kita dari majelis ini atau dari masjid ini siangnya kita itu ada sedikit perubahan dalam jiwa kita yang sebelumnya belum kita sadari mungkin. Dan jangan sampai tanda-tanda kiamat itu yang buruk yang negatif ada pada kita. Jangan sampai seperti itu. Karena jika tanda-tanda kiamat ada pada diri kita itu menunjukkan bahwasanya kita sedang berada dalam kiamat kita, kehancuran kita. Karena yang namanya kiamat itu karena apa? Kehancuran. Jika tanda-tanda itu pada pada kita, kehancuran itu ada pada kita. Seperti itu. Ini saya disuruh lima menit kenapa? Oh, azan. Oh, Oke. Okay. Oke, okay, jadi karena waktu sudah terbatas dan tidak perlu ada sisi pertanyaan jawab ya. Insyaallah Eh, next week insya uh, pekan depan insya Allah Senin pada momen yang sama kita akan lanjutkan hadis ketiga hadis bunyal wa ala khams insya Allah dan mudah-mudahan semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberkati ilmunya dan mudah-mudahan kita semua berpisah setelah majelis ini jikalau kita bertemu kita insya Allah bertemu di pekan depan jikalau kita berpisah Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak insyaallah.